Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahabihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala Para pemirsa dimanapun anda berada Alhamdulillah Pagi hari ini selepas sholat subuh dan Membaca berbagai zikir dan wirid Kita bisa kembali Untuk mengikuti kajian Kalam Habib dalam episode kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana biasa akan saya bacakan kemudian saya terjemahkan semampunya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu al-awliya al-mukhallituna lin-nas li ajli da'watihim afdalu minal munfaridina wal mu'tazilina fil barari li'annahum yukabiruna ana al-mukhalatah وإلى ذلك يشير قول سيدنا الحبيب عبد الله الحداد ومنهم رجال ظاهرون بأمره وقد سئل عن أفضل المذكورين في هذه القصيدة فأشار إلى هذا البيت أو كما قال Beliau radhiyallahu anhu menyatakan para wali para wali wali-wali Allah yang bergaul dengan masyarakat dengan niatan untuk mendakwahi mereka semua itu lebih utama daripada wali-wali yang hidup sendiri tidak bergaul dengan masyarakat yang menjauhi masyarakat dan tinggal di e, padang sahara atau di hutan-hutan. Jadi wali yang menyepi di hutan, di gua, di gunung, ya, yang nggak bergaul dengan masyarakat, dibandingkan wali yang bergaul dengan masyarakat untuk mendakwahi mereka, maka yang lebih utama adalah yang bergaul dan mendakwahi mereka. Kenapa demikian? Sebab para wali yang bergaul dengan masyarakat itu mereka harus e, bisa mengatasi semua hal yang tidak enak akibat pergaulan. Jadi orang bergaul dengan masyarakat itu kan timbul hal-hal yang nggak enak, beban-beban. Harus siap atau bisa menanggung beban-beban pergaulan dengan masyarakat. Bagaimana disebutkan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu anhu dalam syairnya, "Wa minhum rijalun dhahiruna bi amrihi." Ada orang-orang yang zahir tampak di masyarakat e, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya e, di sini ada anjuran untuk itu dakwah itu seperti yang kemarin lanjutkan. Berdakwah kepada masyarakat walaupun bebannya memang berat dibandingkan kalau hidup sendiri. Wa qala anhu Yaqulul walid innahu Uwaisyun وقال وكان والدي يقول الذين عنده قرأت الكتب إلا لأجلكم وأنا أودي أن القراءة كلها قرآن ومعي هذه البشارة عن بعضهم إذا تنورت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن من استأنس بالكفاية استوحش من الغربة ومن تبع مطالب نفسه مات غريبا في البؤد حسا ومعنى البؤد عن وطنه والبؤد عن الله قال العدروس مضى العمر في غربة لا طاعة ولا قربة كما قال وقال رضي الله عنه عند قراءة قوله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الكهف آه، سبعة وعشرين إلى آخر إلى آخر مقرأ ينبغي للإنسان أن يكرر القرآن وله سبعين مرة ويتدبره لأن مقصود القرآن التدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وبعض الصحابة طول ليله يكرر آية كما روي عن سيدنا تميم الداري, الداري أنه يكرر هذه الآية أم حسب الذين استرحوا السوء أم حسب الذين استرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وهذه الآيات فيها آداب الصحبة التي عليها المدار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا المرء من جليسه والمرء على دين خالله من جالس الأخيار كتبه الله من الأخيار وإن كان من الأشرار ومن جلس الأشرار كتبه الله من الأشرار وإن كان من الأخيار yeah. Kemudian Habib Ahmad bin Umar bin, bin Semit menjelaskan bagaimana perhatian salaf terhadap Al-Quran. Beliau menyatakan dulu ayah saya, Habib Umar bin Semit, pernah berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, yang hidup bareng gitu ya, yang tiap hari kumpul. Sesungguhnya saya itu membaca buku-buku agama yang ada, kitab-kitab yang ada itu saya baca, lihat untuk untuk ngajar kalian, Cuman untuk ngajar kalian. Kalau saya sendiri, buat saya sendiri, saya pengennya semua waktu yang saya gunakan untuk baca kitab itu digunakan untuk baca Al-Quran. Jadi nggak usah baca kitab, tapi baca Al-Quran. Untuk beliau, karena beliau kan paham isinya Al-Quran. Jadi kata beliau, saya baca baca kitab itu untuk kalian. Artinya, sebetulnya pengennya baca Al-Quran terus. Beliau juga menyatakan, eh, saya pernah mendapatkan kabar gembira dari salah seorang soleh yang menyatakan jika hati itu sudah bercahaya, jika hati sudah bercahaya, lam tasbah min Al Quran, tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Qur'an. Orang kalau kenyang kan pengennya berhenti. Nah, kalau hati sudah bercahaya, tidak akan pernah berhenti membaca Al-Qur'an. Dan barang siapa merasa cukup ya, barang siapa merasa uh, merasa cukup dengan yang sedikit dengan sedikit baca Al-Quran dia sudah merasa cukup, maka dia akan merasa tidak nyaman ketika kesepian. Ini ini istilah makalah itu. Dia merasa sedikit baca Al-Quran itu sudah buat dia cukup. Nanti dia kalau kesepian itu akan merasa sangat-sangat kesepian, merasa sangat tidak tidak enak kalau hidupnya sendiri. Dan barang siapa mengikuti keinginan-keinginan nafsunya, dia akan wafat dalam keadaan terasing Barang siapa mengikuti keinginan-keinginan nafsunya, maka dia akan wafat dalam keadaan terasing. Dia akan terasing baik secara zahir maupun secara batin. Jadi batinnya akan terasing, zahirnya juga akan ter terasing. Dia akan jauh dari kotanya dan dia juga akan jauh dari Allah taala. Jadi orang yang menuruti kemauan-kemauan nafsunya, semuanya dituruti, diumbar itu, maka dia akan jauh ketika meninggal dunia, jauh dari kotanya dan juga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana katakan oleh Habib Abdullah bin Bakar Al-Idrus, "Fadl umru fi ghurbah." Waktu berlalu dalam keterasingan. La ta'ah wa la qurbah. Tidak digunakan untuk ketaatan dan tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang terlewatkan dalam keterasingan artinya waktunya tidak digunakan dalam ketaatan maupun ke kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menyatakan radhiyallahu anhu Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ketika membaca wahyu Allah dalam surat Al-Kahf ayat 27 dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu sampai akhir mukra setelah dinukil ayat ini beliau berkata seseorang hendaknya mengulang-ulangi Al-Qur'an seseorang hendaknya mengulang-ulangi ayat-ayat Al-Qur'an yang yang dibaca walau sab'ina marrah Walaupun ulanginya sebanyak 70 kali. Jadi satu ayat eh, diulangi 70 70 kali. Itu bagus. Wa Kemudian direnungkan apa isinya. Karena sesungguhnya tujuan daripada membaca Al-Qur'an adalah untuk merenungkan isinya. Kita Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Bagaimana disebutkan dalam surat surat ayat 29, sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini kitab yang kami turunkan kepadamu penuh keberkahan agar mereka merenungkan ayat-ayatnya. Sebagian sahabat ada yang sepanjang malam sepanjang malam itu cuman mengulangi mengulang-ulangi satu ayat. Jadi satu ayat dibaca sepanjang malam. Kalau kita satu ayat diulangi sepuluh udah bosan Kalau kita ini ulangi satu ayat berkali-kali kitanya bosan. Ya, karena tadi hati kita belum bercahaya. Dan nah, orang-orang yang hati sudah bercahaya tidak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Quran Jadi dibaca berulang kali pun semakin haus, semakin lapar Satu satu ayat diulangi sepanjang malam Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu Beliau mengulang-ulang surat Al-Jathiyah ayat 21 Itu sepanjang malam Jadi sepanjang malam cuma mengulang-ulang surat Al-Jathiyah ayat 21 nah, Kemudian beliau radhiyallahu anhu juga menyatakan di dalam Surat Al-Kahfi ayat 28 Allah menjelaskan bagaimana adabnya persahabatan Jadi adabnya ber, bersahabat dengan orang-orang soleh Itu sudah dijelaskan Allah dalam surat Al-Kahf ayat 20 uh, eh, Surat Al-Kahf ayat 28 ya, Al-Kahfi ayat 28 Wasbir nafsaka Dan sabarkanlah dirimu Untuk duduk bersama orang-orang yang menyuruh Berdoa kepada Tuhan mereka Di pagi hari maupun di sore hari Karena mengharapkan keriduannya Allah Ta'ala dan jangan sedikit pun kamu palingkan kedua penglihatanmu dari mereka karena menginginkan keindahan perhiasan dunia. Dan jangan engkau ikuti orang-orang yang telah kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya bahkan amruhu furuto. Almarhum min jalisi, seseorang itu sesuai dengan teman duduknya. Seseorang itu akan sesuai dengan teman duduknya. Artinya kalau mau tahu kualitas seseorang suruh lihat siapa temannya. Almar'u ala dini khalilih sebagaimana disebutkan dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidhi seseorang itu sesuai dengan kondisi agama temannya. Jadi kalau temannya ahli ibadah, nanti biasanya orang itu jadi ahli ibadah. Kalau temannya itu ahli maksiat, ya biasanya orang itu juga ahli maksiat. Ala dini khalilih, sesuai dengan cara hidup beragamanya temannya tersebut. Manjala sal akhyar, siapa yang mau duduk bersama orang-orang yang baik, maka dia dicatat oleh Allah termasuk orang yang baik. Wa in kana minal meskipun dia orang yang buruk. Jadi kalau ada orang yang perangainya buruk tapi hobinya kumpul sama orang-orang yang baik, sama Allah dicatat sebagai orang yang baik meskipun dia orang yang buruk. Wa man jalasal asrar dan siapa yang duduk duduk bersama orang-orang yang buruk, maka Allah akan mencatat dia sebagai orang yang buruk wa in kana minal meskipun dia orang yang yang baik. Ini buat yang suka duduk sama orang baik kabar gembira, buat suka yang duduk sama yang buruk, naudzubillah min zalik, itu berita buruk. Kemudian beliau radhiyallahu menyatakan Asma'u walidi Umar yaqul inna hadhihi da'wah lil Habib Abdullah Al-Haddad. Habib Ahmad bin Umar bin Sa'id menyatakan, saya mendengar ayahku Umar berkata, Sesungguhnya doa berikut adalah doa yang disusun oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini doa ini bagus kalau kita nanti tulis kemudian kita sebarluaskan, sebarluaskan karena di akhir zaman ini banyak orang tua yang mengeluhkan tentang anaknya. Ini doa orang tua untuk anak. Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum wa wafikhum li ta'atik warzuqni birrahum. Allahumma wafikni, Allahumma barik li fi auladi wa la tadurruhum ووفقهم لطاعتك وارزقني برهم وضمير في برهم يحتمل أوضح على الأب وإلى الأولاد كما أن الولد يسمى عاقا وكذلك الأب وفي البر كذلك والبركة شأن آخر ولسيدنا أحمد بن محمد الحبشي هذه دعوات اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال وقفنا شر ما تأتي به الأيام والليالي والليالي ولسيدنا عبد الرحمن مولى Arsyih هذه دعوة Allahumma نزه قلبي عن التعلق biman dunak waj'alni min qaumin yuhib tuhibbuhum wa yuhibbunak. Ini ada beberapa doa yang yang cantik gitu ya, yang yang enak di hati. Kalau kita terjemahkan yang pertama tadi doa untuk anak, ya Allah berkatilah aku ya dengan menjadikan anak-anakku orang-orang yang soleh. Ya, jadi akan anak-anak itu berkah buat buat aku. Wala dan jangan jangan engkau jadikan mereka mendapatkan keburukan. Ya, jangan jadikan mereka mendapatkan keburukan. Dan berilah mereka taufik untuk taat kepadamu. Dan berilah aku rezeki keber, eh, kebaktian mereka kepadaku. Jadikan mereka bisa berbakti kepadaku ya Allah. Kata birrohum, domirhum ini mereka bisa kembali kepada ayah atau bisa juga kembali kepada anak. Jadi kalau misalnya kembali kepada anak eh, wafikum warzukni nibirahum dan bilah aku rezeki baktinya anak. Ini yang doa berarti adalah ayah untuk anak. Tetapi sekalipun seorang ayah dia juga punya ayah. Seorang ayah juga punya ayah. Ketika kita berdoa sebagai seorang ayah doa untuk anak sekaligus niatkan juga doa itu untuk orang tua orang tua kita. Warzukni birohum dan berilah aku uh, dan jadikanlah orang tua aku berbakti kepada aku. Maksudnya orang tua berbakti karena ada orang tua yang akon. Sebagaimana ada anak durhaka, ada orang tua yang durhaka kepada anaknya. Artinya orang tua yang jahat kepada kepada anaknya. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, "Rahimallahu mur'an aana waladahu ala birrih." Semoga Allah merahmati seorang ayah atau ibu yang menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Jadi ada orang tua yang yang baik. Nah, kita sebagai anak juga berdoa, minta agar orang tua kita dijadikan baik kepada kita. Karena itu keuntungan dunia dan akhirat. Sekaligus kita berdoa agar anak kita baik kepada kita. Kemudian disebutkan di sini keberkahan itu sesuatu yang yang berbeda, yang lain lagi. Berkah itu punya makna yang lain. Ada doa untuk barokah. Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Said yang wafat tahun 1038 Hijriah, beliau pernah menyusun doa berikut. Allah la taksif lana hal. Ya Allah, jangan singkapkan kondisiku yang yang kurang enak, kurang bagus. Wa barik lana fil ahl wal mal wal iyal. Dan tolong berkati keluargaku, hartaku dan juga kerabatku. Warzuqna min rizqil rizqikal halal. Dan berilah aku rezeki yang halal. Ya, beri aku rezeki yang halal. Waqfina syarra ma ta'ti bihil ayam walayal. Dan tolong lindungi aku dari keburukan yang datang bersama datangnya malam maupun siang. Ya, jadi keburukan yang datang tiap hari apapun itu tolong lindungi aku dari keburukan tersebut. Habib Abdurrahman Maula Arsyil Jufri juga pernah berdoa, "Ya Allah, bersihkan hatiku dari ketergantungan kepada selainmu. Bersihkan hatiku dari ketergantungan kepada selainmu dan jadikanlah aku termasuk dalam kelompok orang-orang yang engkau cintai dan mencintaimu. Ini doanya Abdurrahman bin Muhammad oleh Arsyih. Kemudian beliau radhiyallahu anhu juga berkata dalam kesempatan yang lain, "Waqala radhiyallahu anhu, "Idza aradta an ta'rifa rabbak, hal huwa radin 'alaik am la? Unzur ila nafsik, hal anta radin bima qusima lak min rizq am la? Fa in kunta radiyan fa huwa 'alaika radin, wa illa fala." Qala alaihi salam, "Man radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhut." وذلك كما سئلت سيدتنا ربيع العدوية رضي الله عنها فأجابت بمثل هذه وإن ترضى بالمقسوم عشتا منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حزان ودليل الرضا الرفق في المعيشة ودليل السخط الخرق كما في الحديث إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه Beliau Habib Ahmad bin Umar bin Smith menyatakan radhiyallahu anhu, jika kamu ingin tahu Allah itu ridho tidak sama saya? Allah ridho atau tidak kepada saya? Maka lihatlah kondisi dirimu. Kamu dikasih Allah rezeki, ridho tidak dengan rezeki yang Allah berikan kepadamu? Kalau dikasih sedikit ridho, maka ya Allah ridho kepadamu. Kalau enggak ridho, ya Allah juga tidak ridho kepada kepadamu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ridho maka dia juga dia dia juga mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa marah, benci, maka dia mendapatkan kebencian Allah taala. Maksudnya seperti ini. Orang kalau dapat rezeki banyak itu ridho ya pantas puas gitu. Tapi dapat rezeki sedikit nggak ngeluh itu, senang, terima kasih ya Allah. Seperti ada orang minta-minta itu ya. Orang minta dikasih 10 ribu bilang terima kasih, wajar. Ada orang minta-minta dikasih 500 rupiah kemudian dibuang. Tentunya yang ngasih kan akhirnya jengkel. Saya kasih 500 kok di dibuang yang karena dia nggak nggak puas dikasih 500 itu nggak puas, marah. Maka yang ngasih juga jengkel, marah. Dan terhadap Allah juga seperti itu. Kalau kita dikasih Allah banyak, senang. Kemudian dikasih sedikit juga senang, maka Allah pun juga senang kepada kita, ridho. Meskipun amal kita sedikit, Allah ridho. Sedikit amal kita sudah membuat Allah ridho. Sebagaimana kita dikasih sedikit harta, kita ridho kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan Sayyidatuna al Adawiyah radhiyallahu taala anuh beliau wafat tahun 135 Hijriah pernah ditanya gitu ya, bagaimana saya bisa tahu Allah ridho kepada saya atau tidak? Sayyidah Rabi'ah menjawab dengan sebuah syair yang mirip dengan syair ini. Bukan syair ini, dengan sebuah syair yang mirip dengan syair ini. Karena syair ini kalau tidak salah milik Habib Abdul Haddad. Wa intar bil maqsumi islamuna aman. Kalau kamu ridha dengan rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka kamu akan hidup dalam penuh kenikmatan.